ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد Ikhwan kira kembali kita akan mengkaji kajian rutin ya, kita setiap harinya kita katakan di masjid kita ini antara waktu sholat maghrib dan isya dari kitab Ma'alim Da'wati Ahli Sunnah simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah sebuah pada tulis ilmiah dengan materi dakwah atau manhaj milik Syekh Abu Bakar Al-Izzat bin Salih bin Hadi al nahmi Hafizahullah Ta'ala Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita ambil dua simbol ahli sunnah yang sangat penulis bawakan kepada kita. Dari pertama beliau katakan bahwasanya simbol ahli sunnah adalah atau simbol dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang dinisbahkan kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian simbol yang kedua yang beliau bawakan juga adalah yang telah kita kaji pada pertemuan malam terakhir bahwa <clears throat> tidaklah dakwah sunnah dijuluki dengan ahlu sunnah kecuali karena mereka berkecimpung dalam dunia sunnah ya, artinya rutinitas mereka adalah sunnah yang mereka cari yang mereka kejar adalah sunnah yang mereka amalkan yang mereka kerjakan adalah sunnah yang mereka serukan yang mereka dakwakan adalah sunnah nah dan seterusnya keseharian mereka rutinitas mereka hari-hari mereka mereka lalui dengan sunnah ilman wa amala wa da'watan baik itu mencarinya menuntut ilmu sunnah mengamalkannya serta mendakwakannya Barakallahu fikum jami'an kita akan lanjut di antara semua ahli sunnah yang lainnya yang berbuahkan dalam buku beliau ini Ma'alim Da'wati ahli Sunnah Kata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq bin Saleh bin Ali An-Nahmi Hafizahullah Ta'ala ودعوة أهل السنة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم dakwah ahlu sunnah adalah dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mudhaf Rasul mudhafun ilaih. Nah, idhafah bermakna tabligh. Dakwatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Eh, dakwah ahlu sunnah adalah dakwah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maksud dari judul bab ini atau simbol ahlu sunnah yang ketiga ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang mengaku ahlu sunnah, seseorang yang menyeru kepada dakwah ahlu sunnah hendaknya meniti jalan dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keluar dari koridor yang beliau tetapkan, terkhususnya dalam dakwah. Nah, artinya dakwah ahlu sunnah memiliki aturan main. Aturan mainnya adalah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam hal dakwah dan yang lainnya. Terlebih lagi yang kita sedang kaji adalah bahwasanya dakwah, dakwah di sunnah hendaknya mencontoh apa yang didakwakan, apa yang merupakan metode dakwah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Artinya ketika ada dakwah yang mengaku ahlu sunnah, namun dia berdakwah dengan metode selain metode dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau begitu bukan dakwah ahlu sunnah kembali kepada hukum di depan bisa jadi dia hanya mengaku-ngaku. Nah, Artinya ikhwan dikira pada Allah fikum jami'an bahwasanya dakwah ahli sunnah bukan cuma sekedar pengakuan mengaku bahwasanya aku di atas dakwah ahli sunnah. Yang lebih penting daripada itu adalah bahwasanya prakteknya, amalannya, tatbiknya, realisasinya itu yang lebih penting tanpa perlu seseorang mengaku bahwasanya aku berada di atas dakwah ahlu sunnah ketika dia mendakwakan sunnah nanti di atas ahlu sunnah jadi tidak penting pengakuan yang penting adalah bukti ada dua faktor dalam enam simbol yang ketiga ini atau dua poin dalam simbol yang ketiga ini pertama beliau akan terangkan kepada kita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Nah, utusan Allah. Ya Allah yang mengutus beliau. <coughs> Kalau beliau adalah utusan Allah, ya beliau eh, mana utusan adalah eh, yang menyampaikan pesan dan risalah dari Allah Tabaraka wa itu pertama. Kemudian faktor kedua kita akan baca juga nanti pada ahlinya yang kedua Nah, maksud dari bab ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dai. Selain beliau adalah seorang rasul, beliau juga memiliki profesi dai. Nah, oleh karena itu, wahai para dai yang mengaku menyeru di atas dakwah sunnah hendaknya mencontoh si pemilik dakwah sunnah dan beliau adalah sang dai yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sisi sebagai pembuka apa yang akan kita baca dari kajian tentang dakwah sunnah adalah dakwah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca. Berkata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala wa da'watu ahli sunnati hiya da'watu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atahu Allah rahmatan lil khalq ini faktor yang pertama. Ingat kita simpulkan tadi bahwasanya dalam bab ini dalam simbol yang ketiga ini ada dua poin. Ini poin yang pertama bahwa dakwah sunnah adalah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah mengutus beliau sebagai kasih sayang kepada makhluk sebagai bentuk rahmat kepada makhluk. Nah, jadi ikhwan kiram kita semuanya sebagai hamba mengharap dan butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa menggapai kasih sayang Allah, untuk bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah yang Allah utus beliau sebagai rahmatan lil khalq atau rahmatan lil alamin kasih sayang bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah akan datang nanti tentang beliau punya hak-hak kepentingan yang datang secara terperinci dari ayat-ayat yang sangat penulis sendiri bawakan kepada kita. Ini pertama, Rasul saw adalah utusan Allah. Alladhi ba'athahu Allah yang Allah utus beliau. Nah, beliau adalah utusan Allah. Dan setelah itu beliau bawakan kepada kita landasan hukumnya. Kita katakan bahwasanya kajian ahli sunnah seperti ini manis, tak satu poin pun, tak satu opini pun, tak satu argumen pun yang mereka bawakan kecuali mereka sisipkan di dalamnya dalil entah dari Al-Qur'an atau dari hadis. Kama qala Rabbuna Azza wa Jalla sebagaimana Rabb kita Azza wa Jalla berkata. Nah, sebagai pembuktian bahwasanya beliau adalah bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai bentuk kasih sayang kepada alam semesta. <clears throat> nah, siapa di antara kita yang tidak mengutus kasih sayang Allah? Allah adalah zat yang maha penyayang. Tidak ada yang lebih sayang kepada pihak yang lain dari daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahman dan kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan pintas untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan ini mengikuti petunjuk dari dat yang Allah utus sebagai bentuk kasih sayangnya kepada alam semesta dan beliau adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang paling meniti jejaknya Rasulullah Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Serta orang yang paling jauh dari mengikuti tuntunan Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh pula dari untuk disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekilas pada titik ini, faktor yang pertama, ayat yang pertama, kita simpulkan bahwasanya dakwah ahlu sunnah wal jamaah adalah dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Nah, ini satu poin penting dakwah lusun sunnah wal jamaah adalah dakwah yang penuh dengan kasih sayang. <coughs> Nah, di dalamnya tidak ada mendolimi, di dalamnya tidak ada menyakiti, di dalamnya tidak ada menganiaya. Nah, mendolimi dengan bentuk tiga kedoliman sekaligus. Mendolimi darah, mendolimi harta, mendolimi kehormatan. Ahlu sunnah tidak ada jauh dari hal tersebut. Maka mereka adalah orang yang paling rahmat. Nah, karena mereka berada di atas dakwah yang rahmat. Lanjut sang penulis berluakan dalil yang berikutnya masih berupa ayat. Walladhi akramallahu bihi hadhihi ummati bi bi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Masih lanjutan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang kepada makhluk, kepada alam semesta Nah, beliau simpulkan bahwasanya dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah merahmati umat ini. Nah, umat yang mengikuti Nabi SAW adalah umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya, nah dalilnya. <clears throat> Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman, ini anugerah dari Allah. Apa berupa apa anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman idba'atha fihim rasulah ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul min anfusihim dari diri mereka sendiri min anfusihim ada dua makna ya datang dari ulama tafsir makna yang pertama adalah eh minal ins laisa minal jin min anfusihim eh dari diri mereka eh dari jenis mereka yakni dari kalangan manusia jadi rasul tidak ada dari jin wala dari enam malaikat. Yang kedua min anfusihim eh min al arab. Ya, dari kalangan Arab. Dan dua-duanya memiliki makna dan dua-duanya tidak tidak menyelisihi bahkan saling nah mendukung. <coughs> Seorang rasul, apa tugasnya? Apa pekerjaannya? Nah, apa profesi? dan tugas yang Allah ambankan kepada beliau yatlu alaihim ayatihi pertama membacakan kepada mereka kepada orang-orang mukmin tersebut ayat-ayatnya ayat-ayat Allah jadi Rasul SAW datang untuk membaca ayat-ayatnya jadi para barakallahu jamin untuk bisa mengambil rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simak dan dengar apa yang beliau bacakan. Apa yang beliau bacakan ayat-ayat Allah jadi ayat-ayat Allah adalah Al-Qur'an ya, untuk bisa menggapai rahmat yang diusung oleh Rasulullah SAW dari Allah Tabaraka wa Taala adalah dengan menyimak apa yang beliau baca. Ya tulu alaih. Yang kedua, wa yuzakihim dan mensucikan mereka. Jadi Rasul SAW datang untuk mensucikan diri umat manusia. Akan datang nanti di akhir bahwasanya sebelum kedatangan ini lafi bolali mobil mereka berada dalam kesesatan. Kesesatan tidak dalam kesucian. Sebelum kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul <coughs> berada dalam kesesatan. Oleh karena itu untuk terangkat dari kesesatan, untuk bisa membersihkan diri, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau datang dengan pensucian diri. Siapa yang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia orang yang suci, suci lahir, suci batin. Berikutnya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugas beliau berikutnya adalah mengajarkan kepada mereka kepada orang-orang mukmin kitab dan hikmah. Ya, kitab yakni Al-Quran, Al-Hikmah yakni Sunnah. Jadi ini yang boleh bawa, ini boleh ajarkan. Al-Quran dan As-Sunnah. Hikmah adalah Sunnah. Pada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim, nah ketika digandengkan antara kitab dan hikmah, eh, hikmah artinya adalah Sunnah. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Anjuran dari Allah Taala kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka membaca di rumah mereka Alkitab dan hikmah. Hikmah adalah sunnah. Nah, jadi inilah inilah barakallahu fikum jami'an tentang tugas yang Allah embankan kepada beliau. Dan dari ayat ini Allah katakan bahwasanya ini adalah anugerah. Datangnya seorang rasul dan beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai anugerah dari Allah tabaraka wa taala. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Nah, sampai pada titik ini telah kita selesaikan pembacaan ayatnya. Masih ayat yang ketiga. Kesimpulkan barakallahu fikum jami'an bahwa nah dakwah ahlu sunnah yang mana itu merupakan dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah anugerah dari Allah Taala. Dibanding dengan dakwah-dakwah yang lainnya belum tentu. Nah, pada ketika itu bukan dakwah sunnah, bisa jadi menyuruh kepada dakwah bid'ah. Yang tidak menisbahkan diri kepada dakwah sunnah, berarti dia bid'ah. Nah, karena kata Nabi SAW dalam hadis tentang perpecahan umat, وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة dan akan terpecah belah menjadi umatku menjadi 73 golongan. Dua nah 72 di neraka hanya satu yang selamat. Tidak cuma satu yang selamat karena mereka tidak melakukan bid'ah. Berarti yang lainnya melakukan bid'ah. Kalau begitu hanya dakwah ahlu sunnah lah, dakwah anugerah, yang lainnya bukan. Nah, pada titik ini, dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah anugerah. Kalau begitu dakwah ahlu adalah dakwah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. <coughs> Nah, yang ketiga Dalil yang ketiga Masih berapa faktor yang sama tentang Nah Rasulullah SAW adalah utusan Allah Wa kama qala subhanahu dan nah, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, dalil ini barakallahu fikum jami'an potongan dari surat At-Taubah bagian akhir dari surat At-Taubah menerangkan kepada kita tentang nah keunggulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Nah, faedah dari kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umat manusia, kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, kepada nam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian daripada lanjutan dari ayat yang sebelumnya dari surat Ali Imran. Wa ini adalah anugerah karunia dari Allah. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah. Kalau tadi di, di ayat surat Ali Imran ada tiga Tiga profesi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada orang-orang mukmin ayat-ayat Allah, mensucikan, kemudian mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Pada ayat ini Allah juga mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Ada dua mana tadi yang telah kita sebutkan. Dari ulama tafsir mana pertama adalah emin eh, anfusikum, emin eh, jinsikum, al-ins, walaysa min al-jin. Dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, karena tidak ada rasul satupun tidak ada nabi satu pun dari kalangan jin. Atau mana yang kedua eh min minal arq. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini yang juga merupakan anugerah kepada orang mukmin, azizun alaihi ma anittum. Merasa berat, eh, beliau merasa berat apa yang membuat berat kalian? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang bersedih dengan kesedihan orang-orang mukmin merasa berat dengan keberatan yang menimpa orang-orang mukmin. Nah, kalau kita bayangkan pada diri kita, kita tertimpa musibah, kemudian datang orang yang menghibur kita, kita berterima kasih kepada orang tersebut, bahwasanya dia pun ikut bersedih dengan kesedihan kita, membuat kesedihan kita menjadi terobati. Nah, kita sedang tertimpa musibah, datang seseorang menghibur kita, Artinya dia merasa sedih dengan kesedihan kita, membuat kesedihan kita terobati. Seandainya ada orang tersebut luar biasa, atau mungkin jarang. Tapi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang tanpa perlu diminta, tanpa perlu dituntut dari beliau. Beliau adalah sosok yang pasti merasa berat dengan apa yang memberatkan orang-orang mukmin. Nah, subhanallah. Jadi Ketika engkau adalah orang mukmin, kemudian bersedih hati Nabi SAW bersedih dengan kesedihan engkau. Ketika engkau adalah orang mukmin, kemudian tertimpa musibah, Nabi SAW merasa sedih dengan musibah yang menimpa engkau. Harisun alaikum ambisi kepada kalian ya untuk mendapati perkara-perkara kebaikan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Meskipun ini secara umum adalah sifat bagi para nabi seluruhnya, namun terlebih lebih lagi ini adalah sifat bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Nah, ma min nabiin illa qad dalla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum. Wa ma min nabiin illa qad haddara ummatahu ala syarrin ya'lamuhu lahum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak satu nabi pun kecuali telah menunjuki kepada umatnya satu ke... keenam, menunjuki kepada umatnya kebaikan apa yang dia ketahui, serta memberikan peringatan kepada umatnya akan kejelekan apa yang dia ketahui. Ini sifat secara global bagi Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan setiap Rasul punya antusias kepada umatnya untuk pertama menyampaikan kebaikan kepada umatnya, Seluruh kebaikan telah mereka ajarkan. Demikian juga antusias besarnya adalah untuk menyampaikan peringatan kepada umatnya akan seluruh kejelekan. Mereka telah sampaikan bahwa jangan melakukan hal tersebut. Sudah, sudah disampaikan oleh para nabi, sudah disampaikan oleh para rasul. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun terlebih lebih lagi berdasarkan ayat ini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah. Nah, kebaikan apa yang beliau ajarkan? Nah, kebaikan apa yang belum beliau ajarkan? serta kejelekan apa yang belum beliau peringatkan kepada umatnya sudah sudah bahkan beliau meminta persaksian dari Allah serta persaksian dari umat manusia beberapa hari terakhir sebelum beliau meninggal dunia tepatnya di Hajjatul Wada ketika berkumpul di Na di Mina waktu itu di Mina di Arafah juga 14.000 <clears throat> sahabat itulah 14.000 kaum muslimin sebelum beliau mengakhiri hayat beliau Nah, beliau ingin mem mem mem memprestasikan bahwasanya tugas beliau beliau telah selesaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hadis paling pertama. Nah, ayu yaumin hada, ayu syahrin hada, ayu baladin hada. Beliau bertanya kepada para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Hari apa ini? Bulan apa ini? Negeri apa ini? Nah, mereka berdiam, tidak menjawab karena mereka Khawatir mereka menjawab bukan seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW menyampaikan satu hadis bahwasanya, nah, uh, hada yaumun nahar yaumun haram alaysa hada syahrul dil hijjah syahrul haram alaysa hada nah Makkah baladul haram yang dimaksudkan adalah bahwasanya ini adalah hari haram bulan yang haram negeri juga haram Kemudian kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, kahurmatina inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada nah darah kalian harta kalian serta kehormatan kalian sesama kalian adalah haram eh darah haram untuk ditumpas harta haram untuk dirampas kehormatan nah haram untuk di, di, dicela Sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya negeri ini. Kemudian kata Nabi SAW terakhir sambil mengangkat tangan ke atas langit. Allahumma hal balagtu, ya Allah apakah sudah aku sampaikan? Apakah sudah aku penuhi tugasku sebagai seorang rasul? Para sahabat seluruhnya menyampaikan, "Nam qad ballagta ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku telah menyampaikan. Nah, artinya apa? Eh, hadis ini Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk memperpastikan apakah ada kebaikan yang belum pernah aku sampaikan apakah ada kejelekan yang belum pernah aku nah memberikan peringatan jawabannya sudah jawabannya sudah bil mu'minin raufur rahim terhadap orang-orang mukmin nah beliau pengasih beliau penyayang Barakallahu fikum jami'an engkau ingin mendapatkan kesayangan. Engkau ingin mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masuklah engkau dalam lingkaran orang-orang beriman. Engkau bisa gapai kasih sayang. Allah juga bisa gapai kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, titik sampai di sini hadisnya. Dan maksud kami ayatnya. Kesimpulannya dengan poin yang kita ingin petik bahwa dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang antusias kepada umat untuk menyampaikan kebaikan, dakwah yang antusias mencegah daripada kejelekan, dakwah yang juga kasih sayang kepada umat. Nah, ini poin pertama. Poin pertama. Ada tiga ayat yang beliau bawakan kepada kita dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Maknanya adalah kita simpulkan dari tiga rentetan ayat yang beliau bawakan. Dakwah sunnah adalah rahmat. Nah, dakwah sunnah adalah rahmat. Sebagaimana tadi saya juga itu oleh Allah sebagai rahmat. Yang kedua, dakwah sunnah adalah anugerah. Sebagaimana Allah mengutus Nabi SAW sebagai anugerah kepada umat. Dakwah ahlu sunnah adalah nah, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan nah, diri manusia, mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah dakwah sunnah adalah nah merasa berat apa yang memberatkan umat. Artinya bersedih dengan kesedihan umat serta bergembira dengan kegembiraan umat. Dakwah sunnah adalah antusias untuk menyampaikan kebaikan, antusias juga untuk mencegah daripada kejelekan. Dakwah sunnah adalah kasih sayang. Subhanallah. Nah, begitu mendalam. Syekh Abu Bakar bin Razzaq, Nah bin Salih bin Ali An-Nahmi Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita dengan satu bab penting bahwasanya dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah. Apa maknanya? Apa yang Allah utus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang karakteristik perangai dan sifat itu juga hendaknya ada pada dakwah ahlu sunnah. Nah, artinya yang menyelisihi simbol ini berarti bukan bukan dakwah ahlu sunnah. Ketika dakwah tersebut malah justru sebagai wabala, musibah dan petaka bagi umat bukan malah justru sebagai kasih sayang, maka dakwah sunnah. Nah, bukan dakwah sunnah mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada penyelisihan terhadap syariat, bukan dakwah sunnah. Bukan sebuah sunnah demikian. Nah, ketika dakwah sunnah mengajak kepada individu atau tokoh, bukan kepada alim yu'allimuhumul kitab wal hikmah, bukan kepada kitab dan sunnah. Nah, itu bukan dakwah sunnah. Pendakwah sunnah dengan apa yang telah kita baca di depan berdasarkan dalil-dalil dari kutipan Al-Qur'anul Karim, dakwah yang mengajak kepada kita dan sunnah. Ketika ada dakwah sunnah yang belum menerangkan kepada umat tentang kebaikan atau belum memberikan peringatan kepada umat tentang kejelekan, dia sembunyikan, dia sengaja tidak sampaikan, bukan dakwah sunnah. Nah, bukan dakwah sunnah. Ikhwan kiram, jadi kita ingatkan sekali lagi bahwasanya dakwah sunnah bukan cuma sekedar pengakuan dengan lisan, bukan. Butuh pengamalan butuh praktik, butuh tatbik, konsekuensi di atas apa yang barusan kita kaji di sini dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Ini baru faktor yang pertama di alinea yang pertama. Fakrah ada poin. Poin yang kita ketik dari simbol dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah dengan apa yang telah kita baca berupa dalil-dalil dari kutipan Al-Quranul Karim Fakura yang kedua <clears throat> Masih tentang Rasulullah Walladhi arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala da'iyan li ummatih ila rusdi wal falah Nah, ini penting lagi Jangan pisahkan fakur yang kedua dan fakur yang pertama tadi Fakur yang kedua adalah Nah beliau yakni Rasulullah SAW Allah utus Allah Subhanahu Wa Taala utus beliau sebagai penyeru kepada umatnya kepada petunjuk dan keberuntungan. Jadi perhatikan ada kata da'ian. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai dai akan datang landasan hukumnya dalil demi dalil baik itu dari ayat yang boleh bawakan. Boleh <clears throat> adalah dai. Sebelum kita baca landasan hukumnya yang boleh aku bawakan kepada kita satu persatu, ini faktor lain kedua, perhatikan. Dakwah lu sunnah, sebagaimana Nabi SAW adalah dakwah, sebagaimana Nabi SAW adalah da'i kepada sunnah, nah, hendaknya meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW terkhususnya dalam berdakwah. Karena beliau adalah da'i. Untuk siapa? Kalau begitu kepada siapa kita mencontoh kalau bukan kepada beliau? Nah, artinya apa yang boleh tempuh dalam metode dakwah itu juga yang ditempuh oleh dakwah di sunnah. Ketika beliau tidak menempuhnya dalam metode dakwah, jangan juga ditempuh. Kebalikannya, ketika satu dakwah menyeru kepada jalan selain yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia bukan dakwah sunnah. Atau ketika satu dakwah, nah, ketika satu dakwah menyelisihi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti bukan dakwah ahlu sunnah. Nah, simple. Begitu mudahnya untuk memahami dari apa yang beliau bawakan kepada kita di sini. Nabi SAW adalah da'i. Oleh karena itu, dakwah ahlu sunnah hendaknya mencontoh beliau dalam berdakwah. Apa yang beliau jadikan sebagai metode dakwah ditempuh juga oleh dakwah ahlu sunnah. Apa yang beliau tidak tempuh di dalam metode dakwah jangan juga ditempuh oleh dakwah ahlu sunnah. Dua hal. Ketika Nabi SAW tidak melakukan dalam dakwah beliau, kemudian ada dakwah yang melakukan berarti dia bukan dakwah ahlu sunnah. Ketika ditempuh oleh Nabi SAW satu metode dakwah, kemudian tidak ditempuh oleh satu metode dakwah yang lainnya, berarti bukan dakwah ahlu Boleh simpulkan di sini bahwa akan akan datang nanti dari Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada arus wal falah. Nah, pada <clears throat> bimbingan dan keberuntungan. Kita baca dalilnya. Kama qala subhana sebagaimana Allah subhana mengatakan Ya ayuhan nabi Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadiran. Ini intinya. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Nah, seruan kepada beliau. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami telah mengutus engkau sebagai ada beberapa karakter ada beberapa visi dan misi Allah mengutus beliau Syahidan, pertama sebagai saksi, saksi terhadap umat seluruhnya. Nah, fakih faida jinna min kulli ummatin bi syahidin wa jina bika ala haula'i syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya menurut engkau ketika masing-masing umat kami datangkan saksi saksi Allah sebagai hujah bagi Allah apakah Nah, Allah menanyakan kepada seluruh umat, wahai umat ini, sudahkah datang kepada engkau utusanku? Mereka terkadang terkadang mengingkari, ya Allah belum. Engkau belum mengutus utusan kepada kita. Nah, Allah punya saksi. Allah punya saksi. Ini saksinya adalah para nabi dan rasul. Wajib nabi ke ala haula'i syahida. Kemudian mereka masih mengingkari. Nah, mereka mengingkari nabi mereka bahwasanya tidak belum datang. Ini saksi yang tidak tepat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai saksi kepada para nabi dan rasul seluruhnya dan tak lagi bisa dibantahkan. Beliau sebagai saksi. Wa mubashiran sebagai pemberi kabar gembira. Nah, pembawa kabar gembira. Jadi yang taat kepada Allah mendapatkan surga. <clears throat> Wa sebagai pemberi peringatan. Jadi yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, diancam dengan neraka. Mubashiran wa nadiran. Nah, pembawa kabar gembira serta pemberi peringatan. Kemudian yang keempat, dan ini inti yang beliau inginkan sang penulis Syekh Abdul Razak An-Nahmi beliau inginkan poin ini berlandaskan ayat dari surat Al-Ahzab ini wada'iyan ilallah beliau juga sekaligus adalah penyeru kepada darah Allah beliau adalah dai pendakwah nah penceramah, penyeru ke jalan Allah. Dengan ayat ini beliau pesankan kepada kita, beliau ingin memberikan pelajaran kepada kita kembali kepada simbol judul simbol di atas bahwasanya dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah saw. Karena Rasulullah saw. adalah dai. Oleh karena itu yang menjadi dai bagi sunnah berdakwah kepada sunnah hendaknya mencontoh beliau. Ini pesannya, pesan pentingnya. Nah, ketika dakwah ahlu sunnah atau dakwah dikatakan ahlu sunnah adalah ketika dia menyeru di jalan dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh beliau dalam berdakwah. Sebagaimana kita mencontoh beliau dalam hal-hal yang lainnya. Biidnihi wasirajan munirah. Eh, berdakwah ke jalan Allah dengan izinnya serta sebagai pelita yang terang benderang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelita. Beliau dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelita, ibaratnya seorang berjalan di tengah malam tanpa pelita tersebut dia akan kegelapan. Dia akan tersesat. Dia akan kesakitan entah apa yang menyakiti dia. Tanpa ada penerangan yang dia injak entah nah sesuatu yang berduri menyakiti dia atau sesuatu yang bisa menyebabkan dia jatuh ke jurang karena tanpa nah cahaya tersebut. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyelamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nah, pembimbing. Jadi ini yang pertama. Nah, kita ketika pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai dai. Oleh karena itu ahlu sunnah dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya metode dakwah mereka mencontoh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.